Ya bisnis dalam berwira swasta. Saya percaya satu kata, belief atau percaya. Ini menjadi kunci dalam Anda berjuang. Seperti juga di dalam agama, di dalam keyakinan kita, di dalam filosofi kehidupan kita. Maka percaya itu menjadi sebuah kata kunci untuk Anda bisa sukses dalam bisnis Anda. Tidak ada sebuah cara yang pasti untuk mencapai sukses. Semuanya berjalan dengan ketidakpastian. Tidak ada roadmap, tidak ada peta bumi kehidupan. Your belief is your internal kompas. Jadi kepercayaan Anda, keyakinan Anda itu adalah kompas di dalam diri dan jiwa Anda dan di dalam jiwa bisnis Anda. Beberapa mimpi akan terjadi, beberapa mimpi akan mati dan hilang dengan sendirinya. Anda harus berani mengambil resiko itu untuk mencobanya. Seperti juga Columbus yang bilang saya mau mencari jalan yang baru untuk menemukan benua India atau Asia atau China. Dia berjalan ke satu arah yang salah. Dan akhirnya dia mendapatkan Amerika. Kadang-kadang kita menemukan fortunate discoveries atau serendipity, kebetulan-kebetulan yang menyenangkan dalam bisnis kita. Tetapi Anda harus tahu bahwa kunci utama dalam menjadi seorang entrepreneur adalah sebuah belief system. Bagaimana kita mempercayai, yakin akan produk kita, akan cara kita berbisnis, akan upaya kita bahwa itu akan membawa sebuah sukses di kemudian hari. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.